السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأدهار وأصحاب الأخيار adada amillahi wa ifbadi an abi amrin Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an qal qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qal kul amantu billah summastaqim Rawahu Muslim Al-Hadis Au Kamakal Sadaqallah Hasyiakul Ashab al-Fadilah Para kiai Para sesepuh Bini sepuh Sedaya kemawon ingkang sangat kula mulyakaken saha kawula taati. Pas malam ini Sampeyan tulis. Belajarlah dari masa lalu. Hiduplah masa kini dan rencanakan masa depan. Understand? Orang yang beriman sehat dan benar pasti mampu menjadikan masa lalu sebagai mimpi yang indah dan masa depan penuh harapan. Stop. Orang yang beriman sehat dan benar pasti mampu menjadikan masa lalu sebagai mimpi yang indah dan masa depan penuh harapan. Allahumma salli ala Muhammad. Sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan baik melalui ceramah, tulisan, dialog, seminar bahwa waktu adalah kehidupan. Jika sebagian waktu kita hilang secara percuma, maka hilang pula lah sebagian usia kita. Waktu menjadi bermakna bila didasari iman yang kokoh ditindaklanjuti dengan aneka kesalehan dan dikembangkan serta diperindah dengan nasihat menasihati tentang kebenaran dan kesabaran sejalan dengan pesan suci Al-Qur'an wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Seluruh yang hadir saya doakan menjadi santri-santri yang cerdas membagi waktu. Bisa dilanjut? Tidak ada bahasa. Tidak ada gubahan sastra tidak ada bentuk sair dan susunan kata yang bisa dibuat untuk menggambarkan tentang keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara pas dan klop saking agungnya saking mulyani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngertes nama badan Allah sendiri telah berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat 4 wa innaka la'ala khulukin adim dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung maha benar Allah dengan segala firman-Nya Allahumma sholli ala Muhammad. Pirengaken nggih. Pujian ini datangnya dari pencipta alam semesta. Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin adi. Beliau Imam At-Tabari cepat ngaji memberikan penjelasan tentang ayat ini cukup cerdas dan menarik. Hulukin adim adalah tata krama yang tinggi. Yaitu tata krama Al-Quran yang Allah tanamkan pada jiwa beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tata krama ini bisa kita lihat melalui Islam dan ajarannya. Maka sangatlah tepat, maka sangatlah cerdas ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasul, beliau menjawab, karena hulukuhul Quran." Rawahu Muslim. Akhlak Rasul adalah Al-Quran bahasa sing gampang dipahami wong awam Rasulullah itu Al-Qur'an urip Rasulullah adalah Al-Qur'an hidup maka jangan Anda sejajarkan dengan pemimpin-pemimpin revolusi dunia yang lain. Rasulullah jangan Anda sejajarkan dengan Isaac Newton. Thomas Edison, James ya Watt, Marconi, Mao Zedong, Chiang Kai-shek, Mahatma Gandhi, Hitler. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah diabadikan oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin adib. Allahumma salli ala Muhammad. Bisa dilanjut. Samen no Rasulullah notoki. Tidak ada istilah sirik. Samen no Rasulullah notoki. Tidak ada istilah bid'ah. Siji Rasul jangan dianggap sebagai Tuhan. Loro Rasul jangan dianggap sebagai anak Tuhan. Sampeyan jok Rasulullah sakno gak bakal salah. Sampeyan jok Rasulullah sakno gak bakal keliru. Sing jamin Allah, yang menjaga Allah, yang besarkan Allah, dikontrol wahyu, bahkan merupakan satu-satunya makhluk sing luwe dhisik dipersiapkan oleh Allah sebelum Allah menciptakan alam semesta. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki nek sing ngrungokno kelas sarjana paham. Tapi nek sing ngrungokno kelas sarjana <laughs> kula pesen dumateng panjenengan. Sakliyane Rasulullah Ojo dijokno teman teman Sakliyane Kanjeng Nabi ojo dijokno teman teman Aku kuatir kecelik, aku kuatir keliru. Tidak ada manusia sempurna dalam segala hal. Tidak ada manusia hebat dalam segala bidang. Cari wong Jawa duwe semboyan, menungso kepanggonan rong macam sifat. Siji salah, loro lali Pak bisa dilanjut rata-rata pemimpin pemimpin selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masa kejayaannya tatkala mereka masih hidup dan tatkala mereka masih berkuasa bahasa bahasaku lagi. Pak, orang yang asalnya memuja ganti mencela. Orang yang asalnya memuji ganti mencaci. Kula pesen teng panjenengan sedaya sakliyane Rasulullah aja dijokno nemen-nemen. Wajar-wajar saja. Aku kuatir kejelek. Hal ini bisa kita ketemukan di dalam Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidal kalbi Lan faddu min hawlik. Fa'fu andum. Wastaghfir lahum Wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siji-sijine pemimpin. Wis kana mana wis? Sing bisa wujudno tatanan masyarakat sing jejuk aman, tentram, harmoni, sejahtera, adil, makmur, demokratis dan terbuka. Kulon rangnong ini ngaji untuk Surabaya onok profesor budak dasi, Budak apa nih? Takon tenggulo Saya tertarik mendengar ceramah Bapak. Cuma ada yang saya tanyakan. Apa senjata yang digunakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mampu mewujudkan tatanan masyarakat begitu hebat? Ih, goblok buta iring mengenai Kentengan pertanyaan. tidak Ditentukan jawabannya. Betul ngantur zaman. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu tampil menjadikan kelembutan dan kasih sayang sebagai panglima. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasul tidak pernah menghujat. Rasul tidak pernah caci maki. Rasul tidak pernah mengkafirkan orang, memusikkan orang, membidnakan orang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merangkul bukan memukul. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengobati bukan menyakiti. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam golek bolo, gak golek mung. Mulai dalam waktu singkat Islam menguasai dunia. saya ingin saiki dengan pedo Islam. Kepedhok dulu pedo Islam ini, Dok. Jangankan mengislamkan orang di luar Islam. Wong karo dulure padha-padha Islami, siji organisasi wis gak sambung ini, Dok. Barang siapa ingin menjadi orang besar, harus berjiwa besar dan belajar berpikir besar. Understand? Ya apa sudah tadi wong gede nek pikirane cilik, atine ciut. Beda itu jangan dianggap lawan. Tidak sedikit orang semakin cerdas, semakin arif, semakin alim karena diantarkan perbedaan. Pak Allahumma sholli ala Muhammad Pun kula kula dongengi mawon nggih Ada sebuah riwayat yang derajatnya mutawatir Ada seorang wanita nakal Secara ketepatan dan kebetulan bertemu dengan seekor anjing yang dihadapkan kematian sekarat asu. Anjing ini bahasa Indonesia, nek cara si asu. Nek bahasa tulangane dok. Memang tulangan itu selangkah lebih maju dari gresik. Ya. Bahasa Indonesia itu anjing, coro Jawa e asu, bahasa tulangane dok. Asu itu mubeng, mubeng. Ilati melet. Kehausan, kelaparan dihadapkan bahaya kematian. Karena tidak bisa menemukan secuil makanan dan seteguk air. Melihat kejadian semacam ini, sampai dukono ya? Relung hati si wanita nakal kita terketuk punya rasa belas kasih, punya kasihan kepada anjing tersebut. Sehingga sepatunya si wanita nakal dilepas, tapi yo larang sepatu kulon niki Pak. Dicoplok, dicedukno banyu, diompekno asu sing kelaparan dan kausan. Sehingga anjing tersebut segar kembali, selamat dari kematian. Dari peristiwa ini maka turunlah rahmat Allah kepada si wanita nakal. Tobati dipun terami Gusti Allah. Sampean dengar keterangan begini gak cukup pinter untuk cerdas. Diulangi sampean. Diulangi cerdas. Lah nek ngekei ngombe asu ae dadi lantaran tobaté diterima Allah, apalagi ngasih minum kiai. Surga Firdaus. Bisa dilanjut. Ketahuilah bahwa ikhlas itu letaknya di hati bukan di kaki. Kepada hati manusialah pandangan Allah tertuju. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila gulubikum wa a'malikum rawahu Tirmidzi. Diterjemah non iki. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu dan hartamu. Dan tetapi dia Allah senantiasa melihat hatimu dan amal-amalmu. Rawahu Tirmidzi. Dari satu hadis ini akan nemokaken wonten 70 pelajaran berharga yang dapat diambil dari satu hadis ini. Pinten, Pak? Nek betong bolo tak terang no kabe, sobo durung kuyai. Malam ini cukup saya ambil satu saja. Yang 69 mohon lain kali diundang kembali number one wajib bagi setiap mukmin catat wajib bagi setiap muslim wajib bagi setiap santri untuk menjaga memperbaiki dan membersihkan hatinya karena hati yang bersih merupakan perahu keselamatan tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan pesan suci Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallam. sallim صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Allahumma salli ala Muhammad. Menurut teori fisika, hmm, tak urut fisika ya. Kono papan lo tak tulis ini. Bila ada sebuah garis, titik awalnya sudah melenceng satu derajat, makin jauh melencengnya makin melebar, makin melebar, makin melebar. Wong ngomong ya ngono. Limang menit cek bener. Sepuluh menit wis ngilokno wong. Seberapa jam fitnah. Rong puluh menit adu domba. Insyaallah selawi menit metu takabure. Wow mulai gak usah ngomong. Wali-waline Allah itu rata-rata mboten seneng ngomong. Sekelas beliau Al-Arif bila Al-Makur Al-Walid Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar Pasuruan Mbak Hamid. itu nanti dawuh. Lamun dawuh Mbak Hamid iku mboten tahu jahan. Isara-isara ngoten. Alus. Jok jahan cak wong sepulah di bahasa ini Mbak Hamid. Alus. Mboten tahu badhe-badhe wong, metek-metek wong kan dukun. Halus. Berbanyaklah berbicara dengan Allah. Sedikitkan berbicara dengan sesama makhluk. Muka-muka manfaat ya. Muka-muka manfaat sekelas Baromli, Tamim, Merjoso, Peterongan. Niku ben mantun nisa ngeten wiritan munggah sajadah maca ya Allah ya Qadim buyar subuh. Bendina ketiga rendeng susah bunga de dhuwit gak de dhuwit tetep maca ya Allah ya Qadim bubar isa sampai mari isa dimaca setat si subuh. Perbanyaklah berbicara dengan Allah sedikitkanlah berbicara dengan makhluk. Dadi joso sakmono gede niku barokahe ya Allah ya Sedih Sedina mangsa men wirite istighfari sholawati karo nyocoti kata pundi, Pak. Pak. Pak. Lho ngene dikai urip si aneh untung-untungan ya. Racun hati yang kedua, hmm. SMS di panitia yang Gresik yang masjid. Muni kulit gede Lagi makrifat Makrifat ya IT. Bukan makrifat ya hati. Hmm. Ditelah. Loh, teman-teman, Sampun dipun tenggo. Dijawab, Pak. Ah. Wis tak pidato sik, Pak. Gitu. Racun hati yang kedua sama cadar. Berlebihan dalam makan. Bahasa Jepangin geragas. Bahasa Koreaing gransang. Nek wong-wong biyen niku akeh sing mati kurang mangan, Wong saiki gampang mati kakean. Wah, Di Niku aku kula disyukuri Mas Diram kula delok tok. Ya, ya jane kepikir mangan, nah niku nek tak pangan ya pidato aku. Cita ngene. Lho kok ngono? Wong iku nek wetenge wareg mesti mripate unjuk rasa. Lah wong wong biyen-biyen iki betah melek panjenengan mangan, Pak. Masih gak poso ya poso kare bedhe wong gak lucu dipangan. Mulai uang-uang biyen gak ono asam urat, kolesterol iki gak ono, masih gak poso, poso karepe dhewe. Polahe gak ono sing di Uang gue naik luwe weteng, kasih turu pak, mereng kerucuk, mereng kerucuk, motor nih Pak Allah subhanahu wa ta'ala sampun dawuh Ya Bani Adama Khudu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu Washrabu Wala tusrifu Innahu la yuhibbul muslimin. Wahai anak Adam Pakailah pakaianmu yang indah setiap masuk di masjid Makan dan minumlah, jangan berlebih. Sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Stop. Kula kali sampean jujur mawon nggih. Kula kali sampean jam 6 esuk wis sarapan. Jam 09.00 mangan. Mari beduk min mindo. Mari asar bakso rong mangkok. Mari maghrib makan malam kati turu rawon setan. Mulai saya akeh wong umur telung 30 wis pincang sih diserampang asam urat. Mangan bebek sikile abu, kene sate gule tensinya naik. Iku duduk salah bebek, eh duduk salah guline, wongi sangat kurang cerdas di dalam mengatur pola makan. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidup beliau senantiasa sehat. ne ana wong sehat cik sehat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ne ana wong kuat cik kuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ne ana wong cerdas cik cerdas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Rasulullah senantiasa sehat? Karena Rasul sangat cerdas dan disiplin di dalam mengatur pola makan. Rasulullah bila makan tidak pernah sampai kenyang, Rasul tidak makan kalau tidak lapar. Bapak kedokteran kita Ibnu Sina pernah ditanya, apa penyakit itu? Jawabnya tegas. Penyakit adalah tumpukan makanan yang ada di perut sebelum Masya Allah turun ke perut yang bawah sudah diisi lagi. Itulah penyakit. Apa obat itu? Ibnu Sina jawabnya jalan. Obat adalah rasa lapar. Mula ana uang wetenge gak tahu luwe, berarti wetenge iku gudange penyakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan delok seluruh agama samawi di sana ada syariat puasa. Luwe-luwe wong Jawa poso macam-macam ana mote, ana ngalong, ana ngebleng, ana poso bisu. Pengenane kula diparani wong Jember masyaallah, gak ngomong kalau ditulis cerita nek poso sangang tahun, tak tetap balesi. Lho kok iso duwe anak? Apa jauhe? <laughs> Cerita teng poso bisu sangang tahun, tapi anak cili cili akeh. Oh, tak jawab. lu kok iso duwe anak sampeyan kae? Apa njaluke? <laughs> Wis kausane aneh. Ayo nyontoh Kanjeng Lha kok Kanjeng Nabi wayahe salat-salat, wayahe sari-sari. Lha ngoten nggih? Ya berumah tangga, ya bermasyarakat, ya berbangsa, bernegara, urang sana aneh Sing diabadikan sebagai uswatun hasanah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. tadi keterangan sing barokah. Sampean tak no sehat tanpa minum obat. Gak cukup diamini. Tapi kutuk disareati usahakan cerdas dan disiplin di dalam mengatur pola makan. Nah, tak ulangi untuk makan sehat purun apa badan. Kita geser paradigmanya nek biyen mangan akeh segoe timbang iwake. Saiki mari ngrungokno ceramah Gus Ali yo. ya. Cekak gampang nek diabet, nasinya sedikit saja. Empali telu. Diganti sayurnya yang sedikit banyak, buahnya variasinya yang banyak. Insya Allah sehat, gak ada kencing manis, gak ada penyakit macam-macam. Tapi nek sampean mangane ngawur sego rong piring, iwake tempe diiris segitiga cilik. <laughs> ya, insyaallah. Iku sing dibuat nang WC lebih banyak daripada yang diperas ke tubuh. kecil ini niki dititik bapak kula nek mangan sego didik iwake sing akeh. Anak-anak kula iku nek mangan kula tunggu segoi didik nek iwake sing akeh. Napa, Pak? Cek cerdas. Kadang-kadang nyambut gawe, awan bengi wah karo pegel ya sing dipangan dhewe weman. Nggo omahe ditulis hemat pangkal kaya. Saking medite wong beleh pitik ngenteni kita ketabrak sepeda. Nek nang warung bareng-bareng konco mesti nek wayahe bayar mlebu toilet. Ana oh, wong ngono. Kula ni duwe kanca sawu tapi tak titeni ben tak janang warung wayahe bayar melebu Makin saking jengkel tak kancing jepret tak ini Tok tok tok salah iku ya, tok tok. Sing mari jarno wis. Wis kaji medhit iki jarno. Kok ono umat kaya ngene? Benang warung wayahe bayar mesti melebu Tak ini mari dibayar apa ya, kokon-kokon sah. Oh, iku aliran Salim. Saidil sing wedok gak tau mau gak tau dijanang letoran bala bali nek bengi digawe. Gisi kurang ben bengi kini akhire sing wedok bungkuk mek watu. <laughs> Ya melet kene-kene. Ya Tung kok sing wedang bentalu dikawi, gisi kurang kaya watu. <laughs> Direjeki sing kita terima gitu dulur selain disyukuri ayo dinik mati. Ngresik ya panganan-panganan enak. Insyaallah. Apal gula pangan ngresik. Sekon campur lu, mari Polres resik. warungnya gak pati api tapi enak sego Dino pulau kula diparani wong manyar soal dijak wong umroh bak dikon bayar pitung juta setengah tak wara numpak undur-undur <laughs> Nek umroh pitung juta setengah itu umroh itu nyangoni wong minggat Akhirnya cocok sih ya sih balik wong. jadi barang sing apik iku larang regane. Dadi ana umroh kok puluh juta, pitulah juta. Iku nih sok budal, teko Masjidil Haram kono 3 kilo. Sampeyan aja komplain, aja ngamuk-ngamuk. Lah murah kepini dek masjid. Kau ono nek murah iki karo masjid. Gini mboten? Maka ono iklan yang 17 juta saja dekat dengan masjid. Masjid ini. Paham nggih? Ya Allah sing sing cerdas ini. Sing cerdas. tetap dua logika-logika yang kuat. Barang sing apik iku larang gregane. Engkau teko pengajian kau duduk dalan ditawani uang sepeda Honda kok sewa jadi tuku colongan itu. <laughs> Nek sampean kelangan sewa gak sepiro, nek cekel polisi dianggap penadal, lembut iki kau. Nggih napa mboten? barang iku nek apik mesti larang regane. Kok ana uang duwe barang apik ditawakno murah, sampean kudu curiga. Mesti gak bener iki. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.